Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian eh, Sabtu pagi Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. E, sebelum kita lanjut pada bab selanjutnya Fi'ah kami lakit hukum seputar e, eh, lakit atau anak temuan. <clears throat> Maka saya ingin membaca ulang satu kalimat di bab <clears throat> Lukotoh empat paragraf sebelum terakhir tentang masalah orang kehilangan sandal <clears throat> maka di sana di ada kalimat dari penulis wa man ukhida na'luhu wa nahwuhu min mata'ihi siapa yang diambil sandalnya atau barang-barangnya yang lain wa wajada lantas dia temukan fi maudi'ihi di tempat dia naruh sandal tersebut ghairahu barang yang lain maka siapa yang kehilangan satu barang lantas dia jumpai di tempat dia naruh barang tersebut dia jumpai barang yang lain sandal yang lain atau seterusnya fahukmu hukmul luqatati maka sandal yang baru yang ada di situ di tempat dia kemarin naruh sandal di tempat dia tadi naruh sandal status sandal tersebut itu adalah luqatah la yamlikuhu bimujarradi wujudihi dia tidaklah memiliki sandal tersebut semata-mata adanya sandal tersebut di tempat dia tadi naruh sandal. Dia tidaklah memiliki barang tersebut dengan semata-mata adanya barang tersebut di tempat dia semula naruh barang. Balabuta min ta'rifihi namun tidak boleh tidak dia harus mengumumkannya. Setelah itu wabak data ta'rifihi setelah dia umumkan ya'khudhu minhu maka dia boleh mengambil minhu dari barang yang dia temukan di tempat barangnya di tempat dia semula naruh barang dia ambil qadra haqihi sesuai dengan kadar haknya artinya dia jual ya, maka kepemilikannya adalah dia jual barang yang dia temukan tadi dia ambil sesuai dengan kadar haknya jika wayatasaddaqu bil baqi sisanya sisa dari hasil penjualannya dia sedekahkan ya, kemudian kita lanjutkan di bab tentang ahkamil laqid ketentuan seputar ya, anak temuan Qala musannif hafizallahu taala ketentuan seputar anak temuan memiliki hubungan yang erat dengan hukum luqatah. karena luqatah itu khusus untuk harta yang hilang sedangkan lakit itu untuk orang yang hilang dan tidak diketahui dia anaknya siapa eh, atau tidak diketahui dia ada yang mengurusi ataukah tidak jika diketahui dia ada yang mengurusi dan dia tidak diketahui siapakah pengurusnya maka dialah lakit maka lakit adalah al-insan ad-da'i adalah orang yang hilang mimma bihi ya, dan bihi dengan hal ini dengan pembahasan lakit ini nampaklah lengkapnya ajaran Islam mencakup semua tuntutan kehidupan dan bahasanya Islam telah mendahului dalam segala bidang hayawiyin mufidin bidang kehidupan yang berfaedah ala nahwi dengan ketentuan yang se semisal dengan satu ketentuan yang modelnya yufawiku mengungguli apa yang telah dikenal oleh dunia di zaman ini di, di dunia di zaman ini kita jumpai ikomati turhadona, e, eh, dibuatnya eh, tempat-tempat pengasuhan wal malaji demikian juga tempat-tempat pengungsian untuk menjaga kehidupan anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak memiliki ailalahum orang-orang yang menafkahinya minat atfal itu anak-anak wal ajazah dan orang-orang tua e, atau orang-orang yang ajazah tidak mampu untuk mencari penghasilan boleh jadi orang cacat atau yang lain wa min dzalika inayatul Islam dan di antara hukum yang ada dalam ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan adalah perhatian Islam terhadap lakit orang hilang maka lakit adalah anak-anak yang dijumpai manbudan dibuang ya, anak atau bayi yang di dibuang ya, boleh jadi dibuang di gardu ronda atau yang lain ya. au yadil an ahlihi atau hilang ter, terpisah dari keluarganya tidak diketahui nasabnya ya, dalam dua keadaan tersebut yaitu dalam kondisi dibuang atau tersesat tidak diketahui nasabnya maka wajib atas orang yang menemukannya dalam kondisi itu untuk mengambilnya dan hukumnya adalah wajib kifayah jika telah dilaksanakan oleh orang dalam kadar yang cukup gugurlah dosa dari yang lain dan jika semuanya membiarkannya tidak ada yang mau ngambil semuanya berdosa semuanya berdosa manakala memungkinkan mereka mengambil anak tersebut menimbang firman Allah Ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa adalah kalian kerjasama dalam kebaikan dan takwa maka e, makna umum ayat ini menunjukkan wajibnya mengambil dan merawat lakit li'anau karena mengambil anak yang hilang ini anak yang dibuang ini bagian dari tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan karena dengan mengambilnya berarti ihya nafsihi mempertahankan kehidupan dirinya maka hukumnya wajib sebagaimana wajibnya <clears throat> memberi makan indah darurah orang yang dalam kondisi darurat yang tidak jika tidak dikasih makan dia akan mati <clears throat> maka wajib hukumnya bagi <clears throat> orang yang bisa ngasih makan wajib ngasih makan. Maka demikian juga bayi ini jika dibiarkan mati maka wajib ada yang menyelamatkan. Wa injaihi dan menolong seseorang dari tenggelam itu hukumnya wajib. Ada orang yang mau tenggelam dan ada orang yang bisa nolong maka menolongnya hukumnya wajib karena membiarkannya adalah berarti menyebabkan dia mati dan lakit itu adalah orang merdeka dalam semua ketentuan orang merdeka karena status merdeka itulah hukum asalnya sedangkan status budak itu adalah aridon adalah satu kondisi yang baru satu kondisi yang bukan hukum asal maka jika tidak diketahui apakah dia budak ataukah merdeka fal aslu maka hukum asalnya ada muhu tidak ada perbudakan kemudian wa mawajada ma'ahu minal mal dan harta yang dijumpai bersamanya atau dijumpai di dekatnya maka itu milik si anak ini dibuang oleh dibuang di pos ronda di situ ada bedak bayi di situ ada sabun bayi dan di, eh, ada selimut dan sebagainya maka itu milik si anak fawalahu maka itu milik dia dan ini adalah amalan bidahir beramal berdasarkan kemungkinan yang paling mendekati wali anak ya dahulu alaihi karena tangannya lah yang uh, di atas benda-benda tersebut fayun faku alihi minhu maka dia dinafkahi dengan harta tersebut eh, fik alihi minhu tuhu maka orang yang menemukannya menafkainya menggunakan harta tersebut dengan kadar nafkah yang ma'ruf dengan kadar yang patut karena dia menjadi wali berkuasa atasnya. Dan jika tidak dijumpai bersama bayi tersebut, anak tersebut, harta apapun, maka ya unfiqa alaihi min baitil mal dinafkahi oleh kas negara. Dasarkan perkataan Umar radhiallahu anhu diladi kepada orang yang mengambil lakit tatkala dia menjumpai ada lakit. Yeah. Umar mengatakan silahkan pergi dia statusnya merdeka walaka walauhu milik mulah hak mengurusi dia wa alaina nafaqatuhu dan kewajiban kami menafkahinya diriatkan oleh Al-Baihaqi dan makna yang dimaksud engkau memiliki walaknya adalah wilayah e, wilayatuhu otoritas untuk mengurusinya alaina nafaqatuhu artinya nafkahnya ditanggung diambilkan dari kas negara Baitul Mal kaum muslimin dalam lafat yang lain Umar mengatakan wa alaina radauhu eh, kewajiban kami biaya penyusuannya yaitu diambilkan dari Baitul Mal maka tidaklah wajib bagi orang yang menemukannya tidaklah memiliki kewajiban untuk menafkainya tidak pula menanggung biaya penyusuannya namun jibu dzalika fi baitil mal itu semua wajib ditanggung oleh kas negara fa in jika tidak memungkinkan karena kas negara tidak peduli dengan hal itu maka wajibat nafakotuhu maka wajib menafkahi bayi dan anak tersebut menjadi kewajiban orang yang mengetahui keadaan anak tadi dari kalangan kaum muslimin dan dia adalah orang yang memiliki kemampuan finansial maka orang-orang kaya di tempat itu punya kewajiban untuk menafkainya berdasarkan firman Allah Ta'ala dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa walima dan karena jika tidak dinafkahi min halakatihi mati bayi itu dan karena menafkainya adalah mimba bil muasah adalah bagian dari membantu maka itu seperti jamuan ya, bagi tamu kemudian status anak tersebut dari sisi agama dia muslim ataukah bukan muslim maka dirinci jika dijumpai ditemukan dia di Daril Islam di negeri Islam atau di negeri kafir di satu komplek wilayah banyak di situ kaum muslimin maka bayi temuan ya anak hilang tadi statusnya muslim karena sabda Nabi saw setiap bayi dilahirkan dalam kondisi fitrah jika dijumpai di negeri kafir yang orangnya isinya orang kafir semua, murni orang kafir atau sedikit di sana di wilayah tersebut jumlah kaum muslimin, maka bayi hilang, anak hilang tadi adalah kafir mengikuti tempat dia ditemukan. Kemudian hak hadonah pengasuhan itu adalah hak orang yang menemukannya jika dia adalah orang yang amanah Dalilnya karena Umar akar al-laqita fi yadi Abi Jamila. Karena Umar membiarkan anak temuan di tangan Abu Jamila ketika Umar mengetahui kalau Abu Jamila adalah orang yang saleh. Umar mengatakan laka wala'uhu hak mula de, pengurusannya ay wala wilayatuh yaitu otoritas untuk uh, untuk mengurusinya karena maka dialah yang punya hak karena dialah yang menemukannya kemudian alasan yang lain lisa lisabqihi ilaihi karena dialah yang lebih dulu menemukannya fakana aula maka dialah yang lebih utama untuk ngurusi anak itu daripada yang lain maka karena dia yang lebih duluan dan kaedah dalam fikih dalam masalah ini jika ada satu hal yang mubah bisa dimanfaatkan oleh siapapun maka siapa yang lebih dulu maka dialah yang lebih berhak maka eh, misalnya tempat eh, duduk di soft di masjid itu mubah siapapun boleh memanfaatkannya duduk di situ untuk nunggu sholat maka siapa yang duluan maka dia yang paling berhak tepat tunggu di bandara di stasiun di terminal itu mubah untuk semua siapa yang duluan maka dia yang ya, lebih berhak maka ini lakit lakit ini mubah bagi siapapun mubah bagi siapapun maka siapa yang duluan maka dia yang lebih berhak Kemudian orang yang menemukannya lah menafkahi anak tersebut bima wajada ma'ahu min naqdin dengan uang yang dia jumpai bersama anak itu atau harta yang lain karena dialah walinya dan dia menafkahi dengan kadar yang ma'ruf tidak boleh bermewah-mewah ya, sehingga duitnya cepat habis ya, namun dengan kadar yang ma'ruf jika orang yang menemukannya tidak layak untuk mengasuhnya karena dia fasik atau kafir sedangkan lakitnya itu muslim maka lam yuqara biyadihi maka anak tersebut tidak boleh dibiarkan di tangan orang itu karena hilangnya karena tidak adanya kewalian orang yang fasik dan orang kafir atas muslim alasan yang kedua li'anau yuftinuhu andinihi karena pengasuh ini bisa merusak agama yang diasuh. Demikian juga hak hadonah pengasuhan tidaklah dibiarkan di tangan orang yang menemukannya jika dia adalah orang badui. Yang takilu fil wadi' dan dia adalah berpindah-pindah dalam tempat tempatnya, tempat tinggalnya. Karena hal tersebut meletihkan, mencapaikan si bayi. Dan ini nanti tentu mempengaruhi jaminan kesehatannya. Oleh karena itu jika yang menemukan adalah badui nomaden maka yuk minhu diambil dari si badui dan diserahkan kepada al-mustakir orang yang permanen menetap fil balad di satu tempat di perkampungan karena tinggalnya bayi dan anak itu fil hadar di daerah perkampungan itu yang lebih maslahat baginya ya, dari sisi agama ataupun dunia wa ahra dan lebih layak untuk bisa menemukan keluarganya dan mengetahui nasabnya. Kemudian harta warisan lakit ini ternyata nanti dirawat nggak lama meninggal dunia dia meninggalkan harta warisan jadi uang yang ada di situ pakaian baju dan sebagainya eh, Idamata jika dia mati atau diatnya jika dia disakiti bima yujibu tak dengan e, kezaliman yang menyebabkan dia memiliki diat maka dua hal ini warisan dia dan diatnya milik Baitul Mal milik kas negara karena kas negara yang menanggung nafkahnya maka jika dia meninggalkan harta dan warisan ya jadi milik kas negara idalam yakun lahu man yarithuhu jika tidak dijumpai ada orang yang mewarisinya dari anaknya dan jika laki tersebut e, ternyata memiliki istri falaha maka bagi istri seperempat Kemudian wali dari laki ini fil dalam kasus pembunuhan dia dibunuh. Siapakah wali damnya? Siapakah wali damnya? Keluarga yang punya hak untuk menuntut atau memaafkan yaitu dalam pembunuhan sengaja karena permusuhan maka walidamnya adalah al-imam kepala negara karena kaum muslimin yaitu baitul mal itulah yang mewarisi hartanya sedangkan kepala negara itu pengganti seluruh kaum muslimin fa maka sang imam sang kepala negara memiliki hak untuk diminta untuk memilih antara kisos atau meminta diat yang nanti akan dimasukkan ke Baitul Mal. Kenapa wali udamnya adalah kepala negara? Li'ana wali man la waliya lahu. Karena kepala negara itu adalah wali bagi yang tidak punya wali. Kemudian jika dia dizalimi, fima duna nafsi namun bukan sampai derajat menghilangkan nyawa amdan secara sengaja dipatahkan tulangnya atau yang lain maka ditunggu sampai dia balir dan sampai dia rasyid bisa berpikir secara baik ya, nanti dia setelah balik baru kemudian dia ditanyai liak tasso ing dadalik apakah minta kisos saat itu ataukah memaafkan. Kemudian jika ada seorang laki-laki yang mengklaim atau seorang perempuan yang mengklaim bahasanya laki itu anak atau bayi buangan tadi adalah anaknya atau anak si perempuan luhiqabihi maka dia dinasabkan dengannya karena itu karena dalam hal ini terdapat maslahat bagi si laki karena bersambungnya nasabnya dan tidak merugikan yang lain. Ini ini dengan syarat dia bersendirian dalam klaim nasab. Iya, maka jika ada yang klaim itu anak saya langsung dikasihkan dengan syarat yang pertama iya, dia bersendirian. Kalau terjadi rebutan, ya maka nanti ketentuannya beda tidak ada yang lain cuma dia yang mengaku yang kedua ya, wa ayyumkina kaunuhu minhu mungkin secara logis kalau ini adalah anaknya kalau ini anaknya mungkin secara logis dari sisi usia dan sebagainya ini ada bayi yang klaim itu anak saya ini orang yang secara biologis belum layak punya anak secara budaya, belum layak punya anak. Eh, bayi ini yang klaim anak lulusan SD itu anak saya. Eh, secara budaya ya, tidak mungkin punya anak, belum punya anak. Yang lulus ya, sudah sarjana saja belum punya anak. Nah. Misalnya. <clears throat> Maka syarat yang kedua adalah mungkin kalau itu memang anaknya. Kemudian jika yang mengklaim itu adalah anaknya sejumlah orang dimenangkan didahulukan yang bisa mendatangkan bukti. Jika tidak ada satu pun yang punya bukti, semuanya cuma ngaku saja, tidak ada bukti. Atau semua mereka punya bukti yang saling bertolak belakang. Maka uridha ma'hum alal qaf maka bayi tadi akan disodorkan bersama orang-orang yang mengklaim kepada Qaf. Qaf adalah e, orang yang memiliki kemampuan orang Arab, ilmunya orang Arab, qiyafah namanya ilmunya. Kemampuan untuk dengan semata-mata melihat anggota badan non kepala, dia akan bisa mengetahui Eh, ini anaknya siapa? Ini, ya, ini anaknya siapa? Cuma dilihat lututnya saja. Lutut ini punya kemiripan dengan lutut itu, enggak mirip dengan lutut yang itu. Cuma dilihat jempol kakinya. Jempol ini sama jempol itu punya hubungan darah. Tidak punya hubungan dengan jempol yang itu. Eh, kemampuan ini disebut kiafah, orangnya disebut qaf. Maka nanti kata putusnya pada al-qaf. Maka yang man al qatu al-qafatu bihi. Maka ketika al-qaf itu menasabkan anak itu kepadanya, lahiqahu bihi maka dia dinasabkan kepadanya. Dasarnya adalah keputusan Umar radhiallahu anhu dengan hal seperti itu dan ini dihadiri oleh para sahabat dan tidak diingkari. Ya, apa itu kaf? Ada definisinya di sini. Kaf adalah sekelompok orang yang mengetahui nasab dengan kemiripan dengan kemiripan anggota badan dan itu kemiripan anggota badan non wajah. non wajah. Kalau wajah ya, itu tidak hanya uh, eh, kof saja yang bisa nebak-nebak. Ya. Ya, bukan hanya kof yang bisa nebak-nebak oh wajah ini sama itu mirip. Nah, itu tidak hanya kof yang bisa nebak. Maka kof itu ini kemiripannya pakai non wajah, non kepala. Dan cukup satu kaif saja. Dan disyaratkan kof yang memutuskan ini adalah dia laki-laki terpercaya dan dia terbukti fil isobah dalam benarnya. Dia telah dibuktikan, telah dites. Ye, ada orang, muka, dua orang e, mukanya ditutupi, suruh nebak pakai kaki. Ini ye, punya hubungan darah tidak dua orang ini. Oh, dia jawab bukan. Dilihat memang bukan. Nah, memang dua orang itu bukan, ya, tidak punya hubungan. Itu bolak-balik Eh, kemampuan untuk melesetnya sedikit e, bolak-balik dites eh, memang kemampuan melesetnya sedikit disodorkan padanya diuji 100 kali ujian erornya errornya cuma satu atau dua kali nah, yang lain pas dua orang ini berhubungan darah dua orang ini bukan berhubungan darah dan seterusnya maka itu betul-betul mujarab ya. terbukti kemampuan dia dalam masalah ini kemudian bab dalam ahkam eh, hukum seputar wakaf wakaf adalah mempertahankan pokok wa tasbil tasbil itu nama dari wakaf tasbil itu nama lain dari wakaf karena wakaf itu fisabilillah maka wakaf disebut tasbil wa tasbilun manfaat dan memanfaat dan mewakafkan manfaatnya wal murad bil asli dan yang dimaksud dengan pokok adalah sesuatu yang mungkin diambil manfaatnya dengan awet bendanya contohnya rumah, ruko, kebun dan yang lain. Nah, karena itu jika dimanfaatkan itu e, habis barangnya maka dia tidak bisa diwakafkan uang, gorengan, buah-buahan, <laughs> nggak bisa diwakafkan karena jika dia dimanfaatkan habis barangnya. Non kan di tempat kita ada istilah wakaf tunai, yaitu wakaf uang. Non bukan uang yang diwakafkan sebenarnya dalam istilah ini namun e, uang tadi dikumpulkan nanti untuk dibelikan benda yang akan diwakafkan itu yang dimaksud wakaf tunai istilah baru muncul di mungkin baru lima tahunan atau kurang lebih sekitar itu di tempat kita ada masjid e, merenovasi e, maka dibuka wakaf tunai dibuka wakaf tunai menerima duit yang nanti duitnya akan dipakai untuk bangun masjid ya jika itu maksudnya ya, uh, se ya secara makna tidak masalah secara makna tidak masalah meskipun sebenarnya secara pengistilahan itu masalah secara pengistilahan itu masalah uang kok diwakafkan itu tidak masuk definisi ini wakaf secara hukum tapi secara maksud ya tidak masalah secara makna tidak masalah. Yang dimaksud manfaat adalah e, adalah hasil anatit yang dihasilkan dari asal tersebut semacam buah kemudian maka bisa wakaf pohon e, wakaf pohon e, wakaf kebun ada orang punya kebun rambutan dia wakafkan dia ya, kebunnya, dia wakafkan pohonnya, nanti buahnya dijual. Ya, nanti setelah hasil penjualannya diberikan kepada sasaran wakaf. Kemudian wal ujrah dan uh, upah atau kemudian uang sewa. Ini, eh, maka orang boleh saja wakaf hotel. Oh, bisa saja wakaf hotel nanti ujrohnya uang sewa tersebut ini untuk di pembiayaan masjid di kecamatan ini misalnya bisa-bisa saja atau suknadar manfaat berupa meninggali satu tempat ada orang bangun bangunan dia, ya, dia sendiri yang bangun kemudian dia saya wakafkan di, maka bangunan tadi bisa dimanfaatkan ditempati di, maka orang bisa jaja apartemen wakaf untuk orang miskin yang tidak punya rumah dia bangun kemudian nanti orang miskin boleh menempati apartemen ini dan semacam itu hukum wakaf dia adalah kurbah amal ibadah yang dianjurkan dalam Islam dalilnya adalah hadis yang sahih diatkan Bukhari dan Muslim Saya Umar bin Khattab mengatakan wahai Rasulullah saya mendapatkan harta yang banyak di Khaybar dan aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga menurutku dibandingkan harta tersebut apa perintahmu kepadaku tentang harta tadi Nabi katakan jika engkau mau engkau tahan pokoknya dan engkau bersedekah dengannya maka Umar pun bersedekah dengan harta tersebut pada orang fakir dan eh, kerabatnya serta budak dan visabilillah ibni sabil demikian juga untuk para tamu ya, untuk para tamu maka hasilnya itu dipakai untuk jamuan para tamu Maka jika ada tamu di wilayah ini Orang yang datang dan dia perlu suguhan orang datang dari luar daerah dia perlu suguhan maka bisa diambilkan dari harta tersebut. Diat kalau Muslim dalam sahihnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, jika seorang itu meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali karena tiga hal sedekah jariah yaitu wakaf ilmu yang diambil manfaatnya setelah wafatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Jabir mengatakan tidak ada satupun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya kemampuan finansial kecuali punya wakaf. Semua sahabat yang kaya mereka adalah orang-orang yang punya wakaf. Kutubi mengatakan dan tidak ada perselisihan dengan para imam fitah bisil konatir wal masajid tentang tahbis menahan Tahbis ini artinya ya wakaf. Ya, bolehnya mewafak, mewafatkan ya, konatir, ya, jembatan, wal masjid dan masjid. Waktu fi ghairi dhalik. Mereka berselisih untuk selain itu. Dan disyaratkan al wakif, hendaklah pewakaf itu adalah jaizat tasawuf, orang yang boleh melakukan transaksi Ba'yakuna baliron karena dia adalah orang yang balik, merdeka, rasyid, orang yang punya kemampuan baik untuk membelanjakan harta. Falayasyu al wakfu maka tidak sah ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh anak kecil orang yang safih lawan dari Rashid atau mamluk atau budak lawan dari orang yang merdeka kemudian wakaf itu sah yang akid ada dengan salah satu dari dua hal bisa dengan kata-kata yang menunjukkan wakaf semacam seorang mengatakan kuwakafkan tempat ini Aku aku jadikan ini sebagai masjid. Yang kedua adalah perbuatan yang menunjukkan wakaf dalam budaya masyarakat. Semacam orang yang menjadikan rumahnya sebagai masjid, kemudian mengizinkan manusia untuk sholat di sana dan izinnya izin umum. Semua orang bisa sholat di tempat ini. Atau dia jadikan tanahnya sebagai lahan e, pemakaman dan dia izinkan manusia untuk memakamkan kerabat mereka meninggal dunia di tanah tersebut maka ini wakaf dan di antara wakaf penting ya, yang tidak diperhatikan oleh banyak orang adalah wakaf tanah untuk kuburan ya maka eh, untuk disebut tanah wakaf atau masjid wakaf ya tidak harus punya sertifikat wakaf. Ini, boleh jadi belum punya atau belum ada sertifikat wakaf dan itu statusnya masjid wakaf. Asalkan ya, karena itu uh, aspek administratifnya. Kalau Kalau eh, aspek hukum agama ya sudah kalau itu diikrarkan ya, dengan lisan maka itu wakaf atau perbuatan yang menunjukkan kalau itu wakaf maka itu wakaf Kalau orang bikin musola di halaman rumahnya ya, kemudian dia persilahkan silakan ayo sholat ke sini dia kumandangkan adzan dia persilahkan semua orang to uh, eh, sholat di situ ya, maka itu wakaf ya, maka itu musola tadi statusnya wakaf kemudian eh, kata-kata pewakafan itu ada dua macam atau ikrar wakaf itu ada dua macam yang pertama kata-kata yang gamblang dan jelas semacam dia mengatakan aku wakafkan habas tu aku tahan sabal tu aku tasbilkan wasama itu dan aku namai maka kata-kata ini ternilai jelas karena dia tidak mengandung kemungkinan selain wakaf maka mata jika <coughs> seorang itu membawakan satu kalimat dari kalimat di atas jadilah barang tersebut wakaf min ghairi indimami amrin zaidin ilaiha tanpa perlu ditambahi perkara tambahan padanya. Kemudian yang kedua adalah bahasa metafor. Artinya multi tafsir, kalimat bersayap. Aku sedekahkan, aku haramkan, aku abadikan. Oh, e, ini harusnya bukan sama itu, namun sumiyat, sumiyat kinayatan. Yang atas harusnya juga sama kalau dicetakan saya sumiat kemudian titik-titik ya, itu keliru harusnya titik-titik dulu baru sumiat nah, kalau cetakan itu gimana oh sabal tuh nah harusnya setelah sabal tuh titik-titik baru kemudian sumiat dinamailah kata-kata ini sarihah kenapa karena eh, maknanya tunggal Sedangkan kalau tasodak itu kusedekahkan dan seterusnya maka ini sumiat kinayatan disebut kinaya. Li'annaha karena kalimat ini mengandung mak, kemungkinan makna wakaf dan non wakaf. Maka jika seorang itu melafalkan salah satu dari kata-kata ini maka disyaratkan bergandengan dia niat memakafkan bersama dengan kata-kata ini atau iktiran bergandengnya salah satu kata-kata yang jelas aku sedekahkan dan aku wakafkan nah ini nanti jadi jelas wakafnya atau bergandeng dengan salah satu lafat yang sharih awi al-baqi min al-fadil kinayah ma'ahu atau kata-kata kinayah yang lain digandengkan bersamanya e, digandeng dengan kata-kata sorry contohnya tasodak tu bikada sodakotan fatan, aku sedekahkan tanah ini atau bangunan ini dengan sedekah wakaf atau muhabbasatan atau musabbalatan atau muharramatan atau muabadatan maka ini kata-kata tambahan yang menunjukkan kalau dia adalah wakaf wa iktiran lafil kinayah atau bergandengnya kata-kata kinayah dengan kata-kata yang menunjukkan wakaf semacam aku sedekahkan tempat ini sedekah yang tidak boleh dijual dan tidak diwarisi tidak boleh dijual dan tidak diwarisi ini menunjukkan bahasanya yang dia dimaksudkan adalah wakaf ya kalau kalau kalimat sebelumnya wakaf tuh habas tuh maka dia wakaf tanpa perlu ditambahkan kata-kata tambahan. Kalau yang ini tasodak tuh dia bisa jadi wakaf kalau di belakangnya ditambahkan maukufatan, muhabbasatan, musabbalatan maka ditambahkan dengan kata-kata yang lain. Dan disyaratkan untuk sahnya wakaf sejumlah syarat berikut ini yaitu Wakif adalah orang yang boleh melakukan transaksi sebagaimana telah lewat. Yang kedua, objek wakaf adalah barang yang bisa diambil manfaatnya, intifaan pengambilan manfaat terus menerus bersama awetnya barangnya. Maka tidak sah wakaf barang yang tidak awet setelah dimanfaatkan contohnya makanan roti tidak bisa diwakafkan yeah. Dan syarat yang ketiga al mauqufu muayyanan. Maka hendaknya wakaf itu muayyan. Muayyan itu berarti kebalikan dari mausuf. Maka tidak sah wakaf yang tidak muayyan. Contohnya aku wakafkan salah satu budakku atau salah satu rumahku. Ya, sudah ada sifat yaitu rumah. Ada sifat yaitu rumah itu milik dia. Namun tidak jelas. oke ini mausuf. Harus semua muayyan. Tidak hanya deskripsi namun ditunjuk itu. Ya, tidak ada yang lain, tidak ada pilihan yang lain. Kemudian wakaf itu untuk kebajikan. Karena maksud dari wakaf adalah takarub ilallahi ta'ala Contohnya masjid, konater, jembatan, masakin, contohnya tempat tinggal, ya, sakayat, eh, tempat minum. Boleh jadi di sejumlah daerah ada tempat-tempat minum wakaf di pinggir-pinggir jalan. Ini di pinggir-pinggir jalan itu ada eh, tempat minum. Siapa saja orang yang lewat bisa ambil minum di situ maka ini minum wakaf di tempatnya wakaf ya, diwakafkan kemudian nanti diisi atau itu boleh ilmi bukan tidak buku-buku ilmiah wal akarib Demikian juga wakaf untuk kerabat. Maka tidak sah wakaf jika ala ghairi jihati birin, jika bukan dalam amal kebajikan. Contohnya wakaf untuk tempat ibadah orang kafir. Atau wakaf ya, buku-buku ya, kesesatan. Ya, atau wakaf ya, alal adrihah untuk adrihah. Adrihah itu kuburan yang dibangun ya, litan wiriha untuk diterangi tabkhiriha dikasih bukhor bukhor itu uh, mewangikan ruangan dengan gaharu atau cendana atau wakaf untuk juru kuncinya karena ini adalah membantu dalam kemaksiatan kesyirikan dan kekafiran maka orang tidak boleh wakaf toko hasil toko ini untuk makam itu orang tidak boleh dia wakaf misalnya toko ya, tokonya dia wakafkan perusahaannya dia wakafkan ya atau dia wakafkan mobil ini mobil ini dirental ya, diwakafkan ya, nanti hasilnya untuk adrihah itu untuk apa duitnya ya untuk gaji juru kuncinya ya untuk apa hasil tadi toko tadi atau hasil mobil rental tadi ya, untuk renovasi marmernya untuk penerangan e, kubur tersebut. Nah, ini tidak boleh. Di sini disampaikan kali ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima disyaratkan untuk sahnya wakaf jika barangnya sudah tertentu ayakuna dalikal muayyan hendaknya barang tertentu tersebut dimiliki oleh pemiliknya dengan kepemilikan yang sabit kepemilikan yang ya, permanen karena wakaf itu tamlik memindahkan kepemilikan maka tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki contohnya mayit atau hewan kemudian yang keenam disyaratkan untuk sahnya wakaf kata-kata wakaf harus munjis kata-kata wakaf itu munjis munjis itu ya e, langsung tidak menggantung ini, namun ini, pasti eh, wa waqfu al muaqqat walal muallaq kebalikan dari munjis maka tidak sah wakaf sementara atau wakaf yang menggantung kecuali jika dia gantungkan dengan kematiannya maka itu sah semacam ada orang mengatakan jika aku meninggal dunia rumahku adalah wakaf untuk fukoro ya, bisa dipakai oleh orang-orang fakir silahkan orang fakir kampung ini berdasarkan hadis yang diatkan oleh Abu Dawud beliau uh, eh, bahasanya Umar berwasiat in hadasa biha hadasun jika terjadi pada Umar satu kejadian fa inna sam'an maka sam'an itu nama tanah milik Umar sodakoton itu jadi sedekah yaitu sedekah wakaf dilihatkan oleh Abu Daud dan kalimat Umar ini populer tidak ada yang sahabat lain yang menyalahkan maka itu ijma' Namun wakaf yang menggantung jika telah mati itu hanya diambilkan dari sepertiga total harta warisan. Karena wakaf yang menggantung dengan kematian ini fi hukmil wasiyati adalah statusnya wasiat. Maka Ros munjis tegas saya wakafkan Ya, tidak boleh kalimatnya kalimat yang tidak tegas. Ya, untuk sahnya wakaf akan saya wakafkan. Nah, akan ya, akan ini ya belum jelas maka belum sah wakafnya. Baru akan, baru janji untuk mewakafkan. Ya, ya. Atau uh, atau kemudian muakat. Ya, ini saya wakafkan ya, selama saya hidup. Nah, boleh atau mu'alak. Ya. Kalau gunung Merapi meletus, tanah ini saya wakafkan. Iya. Ini e, wakaf semacam ini dinilai tidak sah sebagai wakaf. Kecuali yang dikecualikan wakafnya adalah jika saya meninggal dunia, tanah itu saya wakafkan. Atau semacam itu. Ya, dan catatan penting bahasanya ikrar wakaf itu adalah akad yang bersifat lazim. Begitu keluar tidak bisa dibatalkan. Meskipun anaknya kemudian membatalkannya karena belum ada sertifikat wakaf, maka tetap tidak batal. Ya, hukum wakaf tetap melekat kepada tanah tersebut misalnya atau bangunan itu anak yang nekat kemudian e, memakainya maka dia e, memakan harta yang haram dan di antara ketentuan wakaf wajib beramal dengan syarat yang ditentukan oleh pewakaf dengan catatan syaratnya tidak menyelisih syariat mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan karena Umar adalah anhu mewakafkan wakaf dan mensyaratkan badannya sejumlah persyaratan dan ketentuan. Seandainya tidak wajib mengikuti syarat pewakaf, maka tidak ada faedahnya. Iya. Maka jika dia syaratkan ya, mikdaran muayyanan kadar tertentu atau dia syaratkan untuk mendahulukan sebagian orang yang berhak ala badin atas yang lain atau ini, apa itu jam ihim nggak ada titiknya bukan jam ya cetakan antum jamaah nggak ada yaknya liba'dil mustahikin au ala ba'din au ihim mungkin maksudnya semua mereka Oh istarata itibar wasfin atau dia memper uh, dia mempersyaratkan mempertimbangkan kriteria tertentu pada orang yang berhak. Oh, Au ada mihi atau tidak adanya kriteria tertentu. Oh sarata an-nazar waqfi atau dia syaratkan mengelola wakaf dan yang lain maka wajib beramal dengan syaratnya wakif selama itu tidak menyelisihi Al-Quran tidak pula sunnah jika dia tidak mensyaratkan syarat apapun maka istawa fil istihqaq maka sama dan sederajat dalam e, masalah hak atas barang wakaf tersebut orang kaya atau orang fakir laki-laki ataupun perempuan minal mauqufi alihim dari orang-orang yang menjadi e, sasaran wakaf ya, maka jika seorang itu mewakafkan di, tadi misalnya uh, dia bikin apartemen atau dia bikin rumah sejumlah rumah rumah-rumah ini saya wakafkan untuk orang miskin asli kampung ini maka syarat wakaf adalah asli kampung ini kalau dia pendatang miskin pendatang nggak masuk Nih, orang kaya kampung ini nggak masuk. Maka wajib beramal dengan ketentuan tersebut. Maka dia wakafkan tokonya atau hotelnya, dia wakafkan, dia katakan hasil keuntungan dari hotel ini ini uh, untuk membiayai masjid di uh, kecamatan ini. Maka wajib di, cuma masjid di kecamatan, tidak boleh dilebarkan. Iya, nggak boleh dilanggar nggak boleh oh ini, ini masjid di luar kecamatan sana lega, lagi renovasi nah, lagi renovasi sini sudah masjidnya sudah bagus semua kita pindah ke sana nggak boleh itu melanggar sartul wakif namanya ya, ketentuan dari pewakaf maka ketentuan dari pewakaf harus dipegangi erat-erat selama tidak melanggar Quran dan Sunnah tadi iktibar wasfin contohnya tadi ya, orang miskin kampung ini ya kampung ini wasfin maka kalau dia harus uh, mempertimbangkan sifat tertentu kriteria tertentu ah, itu wajib ditaati atau dia mempersyaratkan kadar tertentu tadi syaratam mikdaron muayyanan dia tentukan kadar tertentu Eh, ini dia wakaf eh, misalnya wakaf sawah hasil sawah ini hasil sawah ini hasil penjualan dari panen sawah ini sawah ini saya wakafkan sebagai sawah sawah wakaf maka hasil dari sawah ini untuk ya, dia tentukan ya tentukan misalnya 30 persen di 30% darinya untuk pesantren A. Sisanya untuk orang miskin kampung ini. Maka saja. Atau dia utamakan. Dia utamakan pihak tertentu. Dia lebih utamakan daripada yang lain. Atau tadi satu nadar. Satu nadar Nadar artinya pengurus, pengelola. Maka dia syaratkan, ya, saya wakafkan sawah ini. Hasilnya untuk orang yang miskin yang mengelola sawah ini. Orang miskin, saatnya miskin dan dia jadi pengelola. Maka hasilnya yaitu untuk orang miskin yang mengelola sawah itu. Kemudian dan jika pewakaf itu tidak menentukan dan mengangkat nadir pengelola wakaf atau dia tentukan dia angkat pasan tertentu dan beliau telah meninggal dunia fanadhar yakunu maka pengelolaan itu menjadi hak al mauquf alaih sasaran wakaf sawah ini hasilnya untuk uh, untuk orang miskin kampung A nadirnya tidak dia tentukan maka siapakah nadirnya? Ya, salah satu dari mereka. Salah satu dari sasaran wakaf. Jika sasaran wakafnya itu tertentu. Dan jika wakaf itu adalah untuk satu kegiatan semacam masjid atau orang yang tidak mungkin dibatasi, semua orang miskin misalnya. Fanadhar alal waqfi lil hakim. Maka pengelola wakaf adalah penguasa. Eh, dia katakan, saya wakafkan sawah ini, semua hasilnya untuk orang miskin. Cuma gitu saja orang miskin. Orang miskin banyak sekali. Maka dan dia tidak tentukan nazirnya. Dia tidak mengangkat nazir. Maka nazirnya adalah penguasa. Ya tawallahu binafsihi, penguasa tadi bisa mengelolanya secara langsung atau dia gantikan man dia diangkat orang lain yang mengelolanya dan wajib atas nadir pengelola wakaf untuk bertakwa kepada Allah dan memperbagus pengelolaan atas wakaf karena itu adalah amanah yang dititipkan dibebankan pada dirinya jika ada orang wakaf untuk anak-anaknya misalnya eh, saya wakafkan rumah ini ini jadi rumah keluarga untuk semua anak keturunanku. Jadi rumah keluarga, ini rumah wakaf dan wakafnya khusus untuk anak-anaknya. Maka istawa sama sama dalam masalah hak laki-laki ataupun perempuan dalam istiqok dalam hak atas hal tersebut. Karena rumah itu karena wakaf tersebut adalah sekutu di antara mereka. Wa itlaku tasyrik dan semata-mata secara mutlak dia menjadi sekutu menunjukkan kesamaan dalam hak. Kamalau akarolahum bisyai'in Sebagaimana seandainya dia mengakui ada sesuatu merupakan milik sejumlah orang. Fa'inal muqarabihi maka barang yang diakui itu adalah dibagikan sama rata di antara mereka. Maka e, fakadhalika maka demikian juga dia jika dia wakafkan sesuatu kepada sejumlah orang maka itu sama rata statusnya kadar kepemilikannya sama atas semua mereka. Kemudian setelah anak kandungnya maka wakaf rumah wakaf tadi yang takilu berpindah kepada anak dari anak laki-laki dan bukan cucu dari anak perempuan karena cucu dari anak perempuan itu berasal dari laki-laki yang lain laki-laki yang lain karena dia sudah masuk kepada keluarga bapaknya ya, maka cucu ya, cucu dari anak perempuan itu bukan keluarga A ya, maka tidak dapat warisan dari ya, keluarga A dari kakeknya bukan karena zalim namun karena dia itu sudah masuk di keluarga orang lain keluarga bapaknya maka dia tidak dapat warisan dari kakeknya dari jalur ibu karena apa? karena dia sudah statusnya adalah anggota keluarga dari bapak kandungnya maka demikian juga dalam masalah wakaf untuk anak di karena mereka dari laki-laki yang lain sehingga mereka dinasabkan kepada bapaknya dan karena cucu dari anak laki-laki itu tidak termasuk dalam firman Allah Ta'ala Allah wasiatkan kepada kalian fi auladikum anak-anak kalian jadi dikatakan bukalah termasuk auladikum cucu perempu, uh, cucu dari anak laki-laki namun ada ulama yang berpandangan bahasanya cucu dari anak laki-laki itu termasuk dalam kata-kata aulat di anal banat karena anak perempuan itu adalah aulat maka anaknya banat adalah anaknya anak secara hakiki wallahu a'lam kemudian seandainya ada orang mengucapkan ada orang mengatakan kalau itu wakaf untuk anak-anak laki-lakiku au bani fulanin dalam bahasa Arab dalam konteks bahasa Arab maka wakaf itu khusus untuk laki-laki dari mereka li'an lafdhal banin karena kata-kata banin itu wudi'a lidalika dibuat untuk makna laki-laki hakikotan secara hakiki buktinya firman Allah taala amlahul banat walakumul banun apakah bagi Allah anak perempuan yaitu para malaikat untuk kalian anak laki-laki kecuali jika sasaran wakaf adalah kabilah semacam Bani Hashim atau Bani Tamim maka termasuk dalam mereka ini perempuan meskipun Bani itu anak laki-laki karena nama kabilah itu mencakup laki-laki dan perempuannya kemudian jika seorang itu mewakafkan dan sasaran wakaf adalah sekelompok orang yang mungkin dibatasi maka wajib meratakan pada semua mereka dan sama rata di antara semua mereka. Jika tidak memungkinkan dibatasi wa isti'ab dan di dibatasi semacam Bani Hashim dan Bani Tamim maka tidak wajib diratakan karena itu satu hal yang tidak mungkin sehingga boleh mencukupkan diri pada sebagian mereka dan boleh melebihkan sebagian atas yang lain. Jadi kalau wakafnya ini untuk orang miskin desa ini ini bisa bisa dibatasi. Orang miskin di sini berapa sih? 50 orang ya sudah. Maka semuanya dapat sama rata. Iya. Dan kalau ini saya wakafkan untuk orang miskin eh, Indonesia, wah itu ada besar besar, banyak sekali. Ya maka nggak harus semua, sebagian orang miskin Indonesia ya, berhak eh, sudah cukup. Kemudian wakaf adalah akad yang bersifat mengikat semata-mata ucapan. Begitu keluar tidak bisa diralat. Saya wakafkan kebun ini sudah nggak bisa diralat. Eh nggak jadi nggak jadi nggak bisa. Eh, eh nggak nggak berlaku. Bimujaratil kaul dengan semata-mata ucapan. Tidak bisa diralat. Tidak bisa diralat. Meskipun oleh orang yang mewakafkan meskipun baru lima menit yang lalu tidak bisa diralat fala yajuzu fashuhu tidak bisa dibatalkan ya. mengingat sabda Nabi alaihi salatu tidak dijual pokoknya tidak dibahkan tidak diwariskan Tirmidzi mengatakan al amal ala hadal hadis berpendapat dengan hadis ini itulah yang menjadi pendapat semua para ulama maka tidak boleh pembatalan wakaf karena dia abadi, tidak boleh dijual, wala yunaqal tidak boleh dipindahkan. Maka wakaf tidak boleh dipindahkan illa kecuali anta ta'atal ya, ketika manafi'uhu bil kuliah Manfaat benda tersebut itu sudah atal sudah nihil secara total. Semacam rumah yang sudah hancur, yang tidak mungkin direnovasi. Ya, Imaratuhat tidak mungkin dimakmurkan yaitu direnovasi dari hasil wakaf atau lahan pertanian yang sudah hancur Waadat dan lahan pertanian tadi berubah menjadi mawat jadi tanah tidak bertuan dan tidak mungkin dimakmurkan biai sulayakunu firi'il wakfi karena tidak ada dari hasil wakaf terdapat uang yang bisa memakmurkannya maka dalam kondisi ini wakaf itu dijual wakaf yang demikian keadaannya dijual kemudian hasil penjualannya disalurkan fi mislihi untuk yang semisal karena itulah yang paling dekat kepada maksud pemberi wakaf fa in misluhu jika tidak memungkinkan e, semisal itu secara utuh maka dibelanjakan untuk sebagian dari semisal itu dan jadilah badil itu wakfun wakaf semata-mata dengan dibeli ya, maka ada tikar yang sudah tidak bisa dimanfaatkan tikar wakaf karpet wakaf tidak bisa dimanfaatkan ya, sudah tata atal manafi'uhu pemanfaatannya sudah nihil maka gimana? maka boleh dipindahkan boleh dipindahkan dijual dan hasil penjualannya untuk beli tikar ternyata bisa untuk beli satu tikar sudah dengan otomatis dibeli tikar itu tikar wakaf atau ternyata nggak cukup untuk beli satu tikar hasil penjualnya cuma untuk bisa beli setengahnya tikar setengahnya tikar cuma bisa setengah harga total tikar tersebut ya sudah tidak apa-apa Surifah fi ba'di mithlihi maka disalurkan disalurkan untuk e, sebagian dari semisal itu ya, jika wakaf itu berupa masjid lalu taat tolak masjid tidak tidak bisa dimanfaatkan tidak lam yuntafa'bi tidak bisa diambil manfaatkan manfaatnya di tempat itu Kaan mahal mahalluhu. Semacam kampungnya hancur. Kampungnya hancur, masjidnya tidak hancur. Nah, orangnya direlokasi. Nah, warganya direlokasi. Masjidnya masih eksis. Nah, fa'ina yuba maka masjid tadi boleh dijual dan hasil penjualannya disalurkan untuk masjid yang lain. Kemudian wa in kana ala masjidin jika masjid ini memiliki wakaf zadari'uhu an hajatihi yang hasil wakaf itu ternyata lebih dari kebutuhan masjid. Ada orang punya toko. Keuntungan toko ini untuk biaya masjid A sudah ditunjuk. Nah, kebutuhan bulanan masjid itu nah, anggap saja 10 juta hasil toko bulanan 20 juta. Ada sisa 10 juta, setiap bulan sisa 10 juta, setiap bulan sisa 10 juta, ngendon itu. Sampai satu miliar. Sampai ratusan juta, boleh jadi sampai eh, satu miliar misalnya. Maka di sini katakan jika masjid itu untuk biaya masjid itu terdapat wakaf Zadari uhu yang hasil wakaf itu lebih dari kebutuhan masjid jaza sofu zaid maka diperbolehkan membelanjakan sisa atau kelebihan untuk masjid yang lain karena ini adalah pemanfaatan sejenis dengan e, saluran penyaluran wakafnya watajuzu sudah diperbolehkan bersedekah dengan zaid yang lebih yang sisa dari hasil wakaf yang asalnya adalah untuk masjid boleh sisanya itu disedekahkan untuk fakir miskin maka tadi ini toko hasilnya keuntungannya wakaf untuk masjid A ternyata surplus maka bisa dipakai untuk masjid yang lain boleh juga disalurkan untuk fakir miskin Kemudian jika wakaf untuk person tertentu, semisal dikatakan ini wakaf untuk Zaid. Hmm. Sawah ini saya wakafkan untuk si miskin Zaid namanya. Hasilnya saya wakafkan untuk si miskin namanya Zaid. maka yuk minhu maka diberilah si Zaid dari wakaf tadi kula sanatin setiap tahunnya setiap tahunnya di sini katakan diberikan kepada dia 100 Wakana firi' dan adalah hasil dari wakaf faidun berlimpah an hadal dari kadar ini. Ya mengatakan hasil sawah ini e, misalnya nilainya ya, satu juta e, hasilnya satu juta hasil penjualan panennya untuk si miskin namanya Zaid dan ternyata Arya ternyata hasil wakaf tadi berlimpah lebih dari kadar tersebut ternyata ya, hasil panennya itu satu juta setengah hasil panennya dua juta padahal sartul wakifnya satu juta untuk dia fa'inau yata'ayyan irsadu zaid maka sebuah keniscayaan ya, menyimpan tambahan ya, maka hasil yang berlebih itu disimpan karena boleh jadi ternyata kapan besok gagal panen. Maka ketika dikatakan satu juta setiap kali panen, ya, ternyata ini ada surplus, maka itu disimpan untuk cadangan, untuk jana cadangan. Ternyata satu panen gagal, maka dikasihkan hasil simpanan tadi. Namun saya Taqiyuddin Ibn Taimiyah mengatakan jika diketahui bahasanya hasil wakaf itu yafdulu daiman selalu surplus maka wajib sorfuhu disalurkan di anna faqahu fasadun lahu karena mengawetkan yang menyimpannya itu malah merusaknya ya kemudian jika ada wakaf produktif ala masjidin untuk satu masjid toko ini asal keuntungannya untuk masjid dan sudah ditunjuk masjid A ya, keuntungannya untuk biaya masjid MPR misalnya sudah ditunjuk fakhoriba ternyata masjid A yang dimaksudkan itu sudah anjur wa al infaku alaih minal waqfi tidak memungkinkan lagi ya, membiayai masjid tersebut dari hasil wakaf karena masjid tersebut kena gusur ya. ada lagi kemudian masjid yang dimaksudkan padahal masjid yang dimaksudkan sudah ditunjuk itu sudah ditunjuk itu maka tidak ya, bukan yang lain ya. maka suri fi mislihi minal masajid maka hasil wakaf produktif tadi itu disalurkan untuk masjid-masjid yang lain yang semisal di tempat kita ada istilah wakaf produktif. Nih. Wakaf produktif tadi, wakaf toko, wakaf hotel, wakaf sawah. Hasilnya untuk siapa? Nah, itu biasa disebut di tempat kita dengan sebutan wakaf produktif. Ada wakaf yang tidak produktif, tanah ini saya wakafkan. Ini wakaf yang tidak produktif. Namun hasil toko saya, hasil kebun saya, hasil ladang saya, saya wakafkan ladang saya saya wakafkan hasilnya untuk biaya ini biaya itu ya, maka itu biasa di tempat kita disebut dengan istilah wakaf produktif ya, maka jika ada wakaf produktif yang ditujukan untuk satu masjid masjidnya sudah tidak ada ya sudah maka ya, wakaf produktif tadi dipakai untuk membiayai masjid yang lain ya demikian yang kita baca kita bahas kesempatan pagi hari ini Tinggal satu bab lagi bab tentang hukum hibah dan pemberian. Nanti habis hibah dan pemberian kita pindah ke kitabul jihad. E, bab jihad belum kita baca dan itu pendek. E, setelah bab jihad kita balik lagi ke kitabul mawarif yang panjang. Ya. Dan jika mawarif selesai berarti semuanya sudah kita baca. Ya. Hah? Oh, haji belum ya?